واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادني الله وإياكم من النار والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesehatan diberikan pula yang lebih besar daripada itu yaitu keimanan yang Allah kan secara khusus bagi hamba-hamba yang Allah cintai di mana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa ma lam yuhib wa innallaha yu'ti iman ila man yuhib ya artinya kata Nabi alaihi salatu wasallam sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hamba-hamba yang Allah cintai demikian pula kepada hamba yang Allah tidak cintai artinya nikmat ataupun rizki berupa dunia ini adalah rizki yang sifatnya am rizki yang sifatnya umum yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang mukmin demikian pula Allah berikan kepada hamba yang kafir Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat demikian pula Allah berikan kepada hamba-hamba yang suka bermaksiat berbeda halnya dengan yang namanya nikmat iman. Yang mana tidaklah Allah memberikan nikmat keimanan kecuali kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Wa innallaha yu'til iman illa man yuhib. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keimanan hanya kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Jadi ketika seorang diberi keimanan diberikan taufik diberikan hidayah untuk menjadi hamba-hamba yang taat hendaknya dia bergembira dan jangan merasa bersedih jangan merasa berkecil hati ketika dia melihat ahli dunia yang setiap mereka bergelimang dengan dunia karena tidak pantas seorang mukmin menjadikan ukuran kebahagiaannya sebatas urusan dunia. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang kafir. Ya Allah sebutkan lamuna zahiran minal hayati dunya Wahum anil akhiratihum ghafilun. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang kafir yang Allah menyebutkan mereka mereka itu orang-orang yang hanya mengetahui perkara yang nampak dari urusan dunia. Sementara mereka dari akhirat adalah orang-orang yang lalai. Artinya seorang mukmin <clears throat> hendak membedakan diri dari sifat-sifat mereka. Demikian pula amalan mereka berbeda dengan ahli dunia. Berbeda dengan mereka orang-orang kafir yang tahunya hanya urusan dunia saja. Namun sebagai seorang mukmin berupaya terus untuk mengokohkan dirinya di atas keimanan. Berusaha untuk menjaga kualitas imannya untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan seperti ahlu dunia. Jangan seperti orang-orang kafir yang memandang segala sesuatu dari kacamata dunia saja. Tentunya beda Derajat seorang mukmin yang Allah bedakan dengan keimanan dengan derajat mereka orang-orang kafir ahlu dunia yang mereka rendah pandangannya hanya dengan urusan dunia saja. Maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula tatkala seorang telah selesai mengerjakan amalan-amalan besar di bulan yang mulia yang kita sudah melewati bersama yaitu di bulan Ramadan yang sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal yang hendaknya ibadah seorang di bulan Ramadan ini tidaklah terputus dengan berakhirnya hari-hari di bulan Ramadan. Kesemangatan seorang di bulan Ramadan yang membara semangat dalam beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh hendaknya tidaklah padam tatkala dia sudah masuk di bulan yang lainnya. Karena sejatinya yang namanya ibadah kepada Allah ini senantiasa terus-menerus sampai akhir hayat seseorang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ayat yang sering kita baca dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99 Allah sebutkan di sana wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin dan beribadalah kepada Rabbmu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang yang namanya al-yakin. Disebutkan dalam tafsirnya oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang ayat Allah Ta'ala wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ay al maut al yakin yaitu datang yang namanya kematian ukuran ibadah seorang mukmin adalah sampai akhir hayatnya sampai ajal menjemputnya kemudian dikatakan ay istamir fi jami'il awqati ala taqarrubi ilallah bi anwa'il ibadat yakni hendaknya engkau meneruskan terus-menerus dalam suruh waktumu yang ada untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan macam-macam ibadah yang ada. Dengan sekian banyak macam ibadah yang ada, seorang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Famtasala sallallahu alaihi wasallam amra rabbih maka sungguh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan Demikian pula telah melaksanakan perintah dari Robnya. Artinya kalau kita ingin mengambil teladan teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada di Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu yang namanya uswah al-hasanah, teladan yang baik. Artinya Rasul alaihi salatu wasallam ketika diperintahkan dalam ayat ini supaya beribadah kepada Allah sampai datang kematian, beliau telah mencontohkan. Tidaklah beliau meninggal dunia kecuali dalam keadaan beribadah kepada Allah. Bahkan disebutkan di akhir hayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam terus memperhatikan perkara ibadah Bahkan beliau ingin menjaga sholat jamaahnya sampai-sampai disebutkan dalam riwayat hadis ketika di akhir hayat beliau <clears throat> beliau masih ingin mengimami salat para sahabat pun menunggu ketika itu kemudian beliau pun dalam keadaan lemah minta untuk dimandikan untuk mandi supaya mungkin segar badannya ternyata beliau pun jatuh pingsan kemudian ditunggu oleh para sahabat, kemudian bangun kembali, kemudian beliau minta untuk mandi. Terus sampai tiga kali beliau pingsan. Akhirnya beliau pun minta kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha agar supaya ayahnya yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami sholat. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan beliau alaihissalatu wassalam telah mencontohkan bagaimana menjaga ibadah sampai akhir hayatnya. Falam yazal daiban fil ibadah hatta atahul yakin min rabbih sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau senantiasa beribadah kepada Allah sampai datang yang namanya kematian, ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang mukmin hendaknya dia senantiasa menjaga ibadahnya untuk terus istiqomah sampai akhir hayatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di sana ada nasihat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah tentang beberapa nasihat seorang muslim setelah selesai dari bulan Ramadan. Kami bawakan penggalan nasihat beliau hafizahullah. Beliau menyebutkan ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa tabi'u fi'lal khairati ba'da Ramadan. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah taala dan ikutilah amalan-amalan kebaikan setelah Ramadan. Artinya hendaknya kita kaum muslimin, kaum mukminin setelah selesai dari sebuah amalan besar tidak kemudian berhenti. Tapi meneruskan ibadah yang ada dengan amal kebaikan yang lainnya. Beliau kemudian menyebutkan fa inna min alamati qabulil hasanati fi'lul hasanati ba'daha. Ini sebuah kaidah yang sangat agung, sebuah ukuran bagi kita semuanya. Beliau mengatakan, maka sesungguhnya termasuk tanda diterimanya amal kebaikan adalah seorang mengerjakan amal kebaikan setelahnya. Beliau mengatakan sesungguhnya di antara tanda diterimanya amalan kebaikan adalah seorang mengerjakan amal kebaikan setelahnya. Ini sekaligus sebagai koreksi kita, sebagai timbangan kita. Apa kita termasuk orang-orang yang sudah mengerjakan amal kebaikan setelah kita di bulan Ramadan? Dikarenakan tanda diterima yang namanya amal kebaikan adalah seorang mengerjakan amal kebaikan setelahnya. Ya. Jangan setelah Ramadan justru apa? Istirahat ya, istirahatnya 11 bulan. Ya, pertandingannya cuma apa? Satu bulan. Ini kebanyakan ya kaum muslimin. Mereka itu hanya apa? Mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Orang-orang yang seperti ini dikatakan bi'sal qaumu alladzina la ya'rifuna Allah illa Ramadan. Sungguh ataupun sangat jelek Sejelek-jelek kaum adalah mereka orang-orang yang tidaklah mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Ya. Ini orang yang jelek. Wa ma syahrul ramadana illa munashitun 'alal khairi wa mabda'un li taubati wa fi'lis sholih wal 'amalis sholih. Beliau mengatakan dan tidaklah bulan Ramadan itu kecuali munashitun 'alal khairi kecuali sebagai penyemangat, pemotivasi ya untuk mengerjakan kebaikan. Ibarat orang itu minimal ya dikasih apa namanya? suplemen untuk lebih semangat. Ya. Demikian pula yang namanya amal kebaikan. Selama satu tahun penuh ataupun selama sebelas bulan seorang beribadah, kemudian Allah pilihkan satu bulan penuh supaya orang itu di sana mendapat pelajaran-pelajaran, mendapatkan motivasi-motivasi untuk lebih semangat. Maka tadi dikatakan kalau seorang itu diterima amalannya setelah Ramadan semakin apa? semangat. Nah, ya, ibarat orang ya, orang awam itu semisal mengikuti training pelatihan-pelatihan ya, motivasi-motivasi yang membayar itu mahal seperti itu ya tiga hari mungkin ada yang satu juta hanya sekedar untuk apa ikut pelatihan motivasi ya training training seperti itu harapannya ketika sudah ikut kegiatan seperti itu ya setelahnya lebih apa ya semangat punya tujuan yang jelas ya walaupun mereka hanya urusan apa urusan dunia saja maka begitu pula seorang mukmin ketika mereka ditempa ataupun dilatih digembleng selama satu bulan penuh dilatih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selesai Ramadan semakin semangat bukan selesai Ramadan masih malas malesan kok malas ya kemarin sudah eh, apa namanya ibadah sebulan penuh sekarang tinggal istirahat ya, tidak seperti itu tapi justru semakin semangat ketika sudah mendapatkan ya pendidikan tarbiyah imaniyah di bulan Ramadan. Demikian pula dikatakan wa mabda'un li taubati wal amali salihi. Yang namanya Ramadan itu sebagai pembuka sebagai permulaan untuk mengerjakan amal soleh, untuk bertobat dan mengerjakan amal soleh. Ya. Maka kita melihat ya, sebagian kaum muslimin mereka mendapatkan hidayah tatkala berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian bertobat dari perbuatan-perbuatan jeleknya, kemudian setelah Ramadan membuka lembaran baru. Demikian pula kita sebagai seorang mukmin, ya. Selama bulan Ramadan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga. Di antaranya adalah bertaubat kepada Allah, ya, untuk kita kemudian mengisi setelah Ramadan dengan amal kebaikan. Ya. Wa nihayatul amali takunu bil mauti la bi khuruji Ramadan. Beliau mengatakan bahwasannya akhir dari amalan seseorang itu dengan kematian. Berakhirnya amalan seorang itu dengan kematian. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99 wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya kematian. Wa inna min alamati qabuli taubati wal a'mali fi Ramadan ayakunal insanu ba'da Ramadan ahsanu halan fi ta'ati amma qabla Ramadan. Kemudian beliau mencontohkan di sini maka di antara tanda diterimanya taubat dan juga amal-amal soleh di bulan Ramadan seorang insan setelah Ramadan keadaannya lebih baik dalam ketaatan sebelum di bulan Ramadan. Artinya keadaan seorang tatkala selesai Ramadan itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya. Karena dia telah melewati yang namanya masa-masa untuk tarbiyah imaniyah untuk di dalam pendidikan keimanan ya dimotivasi di bulan Ramadan maka keadaan dia setelah Ramadan itu lebih baik dibandingkan keadaan sebelum Ramadan ya ini hendaknya seperti itu kemudian beliau menyebutkan wa min alamatir raddi wa khadlani ayakunal insanu ba'da Ramadana aswa'u halan mimma qablahu. Maka dikatakan dan termasuk tanda ditolaknya amal kebaikan seorang di bulan Ramadan. Dan juga tanda dari kehinaan seseorang adalah keadaan dia setelah Ramadan. Lebih jelek keadaannya dibandingkan sebelum Ramadan, ya keadaan seorang itu lebih jelek dibandingkan keadaan dia sebelum Ramadan. Ini tanda-tanda kalau amalan dia itu apa? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wal muslimat <clears throat> rahimani wa rahimakumullah hendaknya kita juga bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil yang namanya pendidikan di bulan Ramadan sebagai introspeksi diri sebagai tempat untuk kita memotivasi diri kita agar memperbaiki keadaan kita setelah Ramadan. Ya. Demikian pula di sana disebutkan hendaknya seorang itu menjaga amalan-amalan kebaikan yang telah dia biasakan di bulan Ramadan yang mulia. Artinya pendidikan ibadah di bulan Ramadan hendaknya masih membekas pada diri-diri kita. Sungguh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada salah seorang sahabatnya itu sahabat Abdullah Ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah menceritakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku Ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumu laila fataraka qiyamal lail hadis mutafakun alaih disebutkan wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu dia terbiasa mengerjakan qiyamul lail, kemudian dia sekarang meninggalkan qiyamul lail. Hadis ini kaum muslimin wal muslimat yang kami muliakan ini sebagai tanbih bahwasanya tatkala seorang sudah terbiasa mengerjakan amalan kebaikan hendaknya dia jaga. Dikatakan oleh Asy'im bin Utsaimin rahimahullah, yakni anal insana idza tada fi'lal khair fayanbahi ayudawima alaihi. Yakni hendaknya seorang insan apabila terbiasa mengerjakan perbuatan kebaikan hendaknya dia jaga untuk terus istiqomah ya untuk terus apa istiqomah bahkan disebutkan dalam hadis ini tentang bagaimana perbuatan Aisyah radhiyallahu anha disebutkan oleh perawi hadisnya wa kanat Aisyatu idza amilat al-amala lazimathu dan dahulu Aisyah kalau beliau mengerjakan sebuah amalan, beliau senantiasa menjaganya. Ya. Kalau seorang sudah terbiasa mengerjakan sebuah amalan, hendaknya apa? Dia jaga. Demikian pula istri Nabi yang lainnya. Seperti kisahnya Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau meriwayatkan hadis tentang menjaga sholat rawatib ya disebutkan dalam hadisnya la yusalli abdun muslimun fil yaumi wal lailati sinta asyrata raka'atan tatawuan ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah disebutkan dalam hadis Ummu Habibah tidaklah seorang muslim dia mengerjakan salat di malam hari di siang hari sebanyak 12 rakaat tatawuan ghairu faridotin itu salat sunnah yang bukan fardu kecuali akan Allah bangunkan baginya rumah dalam surga ya ini janji yang sangat besar ya janji Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan bagi seorang yang menjaga salat salat rawatib ya yang jumlahnya ada 12 dijanjikan dengan dibangunkan rumah dalam apa? Surga. Yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang namanya rumah dalam surga itu qasrun fil jannah. Itu adalah istana ya yang sangat megah dalam apa? Surga. Disebutkan oleh perawi hadis bahwasanya Ummu Habibah ketika mendengar hadis ini tidak pernah meninggalkan ya salat-salat rawatib setelahnya kecuali tentunya dengan apa adanya uzur kalau kita kira-kira gimana ini kalau mendengarkan hadis seperti ini itu diamalkan terus apa kadang-kadang gitu ya <laughs> iya masing-masing kita introspeksi diri ya kalau mereka para sahabiah para sahabat ya mendengar salah satu hadis tentang sebuah keutamaan itu mereka kan apa terus menjaganya. Seperti tadi kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau membacakan hadis dari Nabi sallallahu wasallam kalau beliau mengamalkan sebuah kebaikan senantiasa apa? dijaga. Ya. Demikian pula tadi istri yang lainnya seperti Ummu Habibah ketika meriwayatkan hadis tentang apa? tentang eh, keutamaan sholat rawatib, menjaga sholat rawatib Ya. Beliau senantiasa menjaga tidak pernah meninggalkan sampai akhir hayatnya. Ya, kalau kita mungkin e, berbeda keimanannya. Ya, terkadang sehari ini full mengerjakan apa? Salat rawatib. Tapi seringnya apa? Seringnya bolong-bolong. Aneh gitu ya. Ya apa tidak? <laughs> ya sesuai dengan apa? Kualitas amal kita, ya. Kalau kita pengennya surga, ya harus berkorban, harus mau berkorban. Sebagaimana seorang menginginkan rumah dalam surga diantaranya apa? Dengan menjaga sholat-sholat rawatib. Disebutkan 12 rakaat ya sebagai faedah untuk kita. Disebutkan arba rakaatin qabla zuhri. Empat rakaat sebelum zuhur. Yaitu dengan dua rakaat salam, dua rakaat salam ya. Kita mau duhur nunggu apa? Komat. Ya nggak dapat Salat empat rakaat. Mau duhur nantilah. Ya, seperti itu. Kemudian warok ate ini ba'da duhri. Ya, kemudian dua rakaat setelah apa? Duhur. Ya, dua, eh, dua rakaat setelah duhur. Warok ate ini ba'dal maghrib. Kemudian empat rakaat eh, dua rakaat setelah apa? Setelah maghrib. Warok ate ini ba'dal isya. Empat rakaat setelah apa? Setelah isya. ate ini qoblal fajri. Kemudian dua rakaat ya sebelum salat fajar atau salat subuh. Ada yang hafal tadi Bapak-bapak di sini? Apa saja tadi? Empat rakaat sebelum duhur. Kemudian dua rakaat setelah salat duhur. Kemudian dua rakaat sudah maghrib. Kemudian dorokaat sesudah isya. Ya. Kemudian dorokaat sebelum subuh ya. Jumlahnya ada 12. Kalau seorang menjaga salat rawatib ini dengan meyakini keimanan mengimani tentang janji Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah sudah menjamin baginya rumah dalam surga ya. Ada yang sudah daftar ini? atau kadang-kadang daftarnya <laughs> padahal secara ininya gratis gitu ya ya tapi kebanyakan orang berat untuk mengerjakan baik hadis tadi yang kita sebutkan tentang ya celaan Nabi sallallahu wasallam artinya beliau pun mencela ya orang yang terbiasa mengerjakan sebuah kebaikan kemudian dia apa tinggalkan contoh kita semisal di bulan Ramadan biasa baca Quran tidak? Atau nggak pernah juga Ramadan kebangetan gitu ya. <laughs> Ramadan bulan Quran nggak pernah baca Quran. Ya. Pasti dari kita lebih semangat di bulan Ramadan. Baca Quran mungkin bisa khatam sampai tiga kali khatam. Bahkan dahulu disebutkan para salaf kita, ya tiga hari sekali mereka khatam Quran. Ya, ada yang pernah tanya, kok bisa ya tiga hari sekali khatam Quran? Ya, disebutkan karena mereka itu fasih dalam membacanya. Ya tidak salah-salah seperti kita berhenti-berhenti. Ya, mungkin bagi mereka. Ya, karena mereka orang-orang yang fasih dalam membaca Al-Qur'an tahu maknanya. Bahkan sebagian mereka atau kebanyakan mereka itu menghafal Al-Qur'an. Sangat mungkin. Kalaupun kita tidak tiga hari sekali ya minimal berapa hari sekali? Satu bulan sekali gitu ya. Ya minimal. Artinya kebiasaan seorang di bulan Ramadan dari kebiasaan amal soleh jangan kemudian apa? ditinggalkan. Contoh membaca Al-Qur'an. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain seperti seperti apa? Bersedekah. Ya, para umahat ya, mereka mungkin biasa eh, apa namanya? berinfak untuk takjil, memberi makan entah di masyarakatnya, di masjid, di musola, ya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu hendaknya apa? dilanjutkan ya. Tidak mengukur dari apa? banyaknya ya, besarnya sebuah infak, tapi apa? keikhlasannya sesuai dengan kemampuannya. Ya, menyisihkan dari hartanya untuk dia infakan ya. Itu contoh. Demikian pula yang lainnya disebutkan dalam hadis ini, jangan kamu seperti si fulan yang dulu itu dia apa? Qiyamul lail sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Kita di bulan Ramadan ya mengerjakan salat tarawih, mengerjakan salat tahajud. Ya, harapannya selesai Ramadan juga jangan meninggalkannya. Ya, Masya Allah di bulan Ramadan mungkin sebagian kita ikut iktikaf yang sholatnya ya dimulai setengah dua sampai menjelang sahur. Selesai Ramadan nggak pernah sholat apa namanya salat tahajud ya. Ini juga perkara yang dibenci ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Aisyah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu yang paling apa? terus-menerus walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu yang paling terus-menerus ya, walaupun sedikit. Jangan orang itu ngambil sedikitnya. Yang penting sedikit ya. Terus-menerus, bukan kayak gitu. Artinya yang menjadi ukuran itulah yang terus-menerus ya. Kalau mau banyak juga tidak mengapa ya. Kalau semisal nggak mau banyak apa? Ya, maka dengan yang sifatnya fardu bagi dia. Ya. Jadi keutamaan yang namanya apa? Seorang itu mengerjakan amalan dengan terus-menerus ya. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang itu dibenci ketika memilih kebiasaan untuk beramal soleh ternyata dia apa? tinggalkan. Ada faedah di sana disebutkan oleh Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa seorang itu dibenci ketika sudah terbiasa mengerjakan sebuah perbuatan baik ya. Kemudian dia apa? meninggalkannya. Ini ada faedah besar di sana. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, "Wa dzalika li al insana idza tadakh al khaira wa 'amila bihi thumma tarakahu fa inna hadha yuaddi ila raghbati ila anil khairi li anna ruju'a ba'dal ikdam syarrun min adamil ikdam." Ya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah <clears throat> yang demikian. Dikarenakan seorang hamba kalau sudah terbiasa mengerjakan kebaikan, ya, wa bihi dan mengerjakannya, fa inna hadza yuaddi ila rohbah. Eh, kemudian dia meninggalkannya, sudah biasa berbuat baik, beramal kebaikan, kemudian dia meninggalkannya. Maka yang seperti ini ini akan membuat seorang menjadi benci pada kebaikan. Orang kok meninggalkan kebaikan yang sudah biasa itu untuk kembali itu sulit. Ya. Sulit untuk apa? Kembali lagi. Contoh semisal orang biasa puasa Senin Kamis. Ada yang biasa puasa Senin Kamis di sini? Ternyata dia libur ya enggak ada enggak ada apa namanya Enggak ada udur enggak ada apa kok dia libur sengaja saya pengen istirahat lah Enggak senin kamis dua bulan semisal kemudian kira-kira memulai gampang atau mudah atau sulit ya pasti sulit ya waduh enak sudah enggak puasa ya kan puasa senin kamis juga sunnah saja akhirnya seperti itu ya berbeda halnya dengan orang yang terus menjaga ya dia akan lebih ringan karena sudah menjadi apa? perkara yang biasa bagi dia. Terlebih lagi yang lebih besar daripada itu. Ya, seorang biasa hadiri majelis ilmu, ya, terbiasa untuk dia menghadiri majelis ilmu, mendapatkan faedah-faedah ilmu yang bisa menambah keimanannya. Ternyata dia pengen apa? Istirahat pensiun dululah, ya, cuti satu tahun, ya, nggak ngaji. Kira-kira jadi apa ini? <laughs> Cuti satu tahun nggak ngaji, nggak belajar ilmu agama, ya akibatnya fatal. Ya, fala mazahu azahallahu kulubahu Tatkala seorang itu sudah menyimpang, sudah condong pada perkara kejelekan, Allah simpangkan sekalian. Ya, sudah biasa ngaji kemudian pensiun. Ayo pada taklim, ya, entah itu yang umahatnya ataupun abahnya ya ternyata pengen istirahat cuti setahun nggak ada udur nggak ada apa untuk memulai memulai akan kenapa? akan berat ya sulit seorang untuk bisa mulai kembali ya maka hendaknya seorang yang sudah memiliki kebiasaan yang baik hendaknya dia apa dia menjaganya maka di sana ada perkara atau beberapa perkara yang bisa menjaga seorang untuk bisa terus beribadah kepada Allah untuk seorang menjaga kistiqomahan dalam ibadahnya. Ya. Di antara perkara yang bisa menjadikan seorang istiqomah ba'dallah setelah Allah Subhanahu wa taala adalah ad adalah doa. Doa untuk minta kistiqomahan dalam beribadah kepada Allah ya bahwasanya doa itu adalah silahul mukmin doa adalah senjatanya seorang mukmin ya maka janganlah sekali-kali ya, kita menyandarkan yang namanya ibadah itu dengan kemampuan kita oh, saya bisa istiqomah bisa ibadah itu karena saya itu orang yang apa orang yang kuat imannya saya orang yang semangat saya orang yang cerdas orang yang pintar ya tidak sama sekali seorang itu mendapatkan taufik itu semata dari Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa beribadah istiqomah dalam ibadah semata dari Allah betapa banyak orang yang mereka secara akademisnya orang yang cerdas ya dulunya dikenal sebagai ahli hadis dikenal sebagai orang yang sudah menghafal Al-Qur'an menghafal kutubus sittah ya bagaimana keadaannya jadi orang yang menyimpang. Ya. Entah di zaman kita ya, dari yang dulunya sebagai ustad-ustad salafiyin, ustad-ustad kita ternyata sudah menyimpang, ya. Orang pada bingung itu kenapa? Kok ustad fulan menyimpang ya? Kan dia cerdas sekali. Ya. Kan dia pinter, Hafal Quran lagi. Ya. Lebih kaget lagi ketika melihat mendengar seorang syekh ya ternyata menyimpang. Apa sebabnya? Ya. Di antara sebabnya dikarenakan mengembalikan kepada dirinya sendiri, merasa ujub dengan dirinya sendiri, mengikuti hawa nafsunya, ya. Akhirnya dia pun menolak kebenaran. Ya. Ini juga perlu kita perhatikan. Seorang hendaknya senantiasa menyandarkan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyandarkan yang namanya kemampuan dalam beribadah sementara ataupun semuanya ya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya pernah nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam berpesan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Muad ibni Jabal radhiyallahu anhu di antara pesan Nabi alaihi Wasallam Ya Mu'ad Inni uhibbuka fillah Belum menyebutkan sampai tiga kali Wahai Mu'ad Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah Wala tada'anna Dubura kulli salatika Janganlah engkau sekali-kali meninggalkan Di setiap penghujung dari salatmu setelah selesai salatmu untuk membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini diantara bimbingan Nabi. Supaya seorang itu senantiasa meminta kepada Allah, Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrika dan juga tolonglah aku untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika dan senantiasa baik dalam beribadah kepadamu. Artinya seorang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan kepada dirinya, tapi minta pertolongan kepada Allah dalam dia beribadah, ya. Dalam dia beribadah minta tolong kepada Allah. Demikian pula doa yang paling sering dipanjatkan Nabi alaihi wasallam doa minta keteguhan, kekokohan dalam apa? dalam beragama. Ya, terlebih lagi kita hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala taatika. Ya, ini hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah sering membaca doa ini. Wahidat yang bolak-balikan hati, kaukanlah hatiku di atas agamamu. Wahidat yang senantiasa bolak-balikan hati, mantapkanlah, hadapkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ya. Ini seorang mukmin. Hendaknya dia senantiasa bersandar kepada Allah, meminta kongkohan dalam beribadah, tidak menyandarkan kepada dirinya. Ya, saya sudah ngaji sekian tahun, ya, saya sudah e, mengkaji kitab ini dan itu, saya sudah ikut bimbingan belajar ini dan itu. Oh tidak, ya, saya sudah biasa jadi ini dan itu. Tidak. Tapi senantiasa kembalikan kepada Allah. Minta ya taufik petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Qur'an doa mereka orang-orang mukmin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga doa yang sering dipanjatkan. Kemudian perkara yang lainnya yang membantu seorang untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bermajlis ilmu senantiasa dia mempelajari ilmu agama ya bahkan ini merupakan sifatnya ahlul Islam sifatnya orang-orang mukminin, sifatnya orang yang menempuh jalan suratul mustaqim. Tidak mungkin seorang itu akan istiqomah di atas jalan suratul mustaqim dengan dia meninggalkan yang namanya ilmu. Namun ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu ya yang bermanfaat. Ilmu yang sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an, bimbingan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan ilmu yang diamalkan ketika Allah menyebutkan tentang uh, keadaan orang-orang yang mereka diberikan kenikmatan menempuh jalan surat al-mustaqim dari surat al-fatihah ketika kita berdoa kepada Allah dalam ayat tersebut ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Disebutkan di sana, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan siratal mustaqim. Apa itu jalan siratal mustaqim? Itu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Wairil mahdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Dikatakan para ulama kita al-mufassirun yaitu mereka orang-orang yang Allah murkai dari kalangan orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Bukan pula jalannya orang-orang walad dolin, bukan jalannya orang yang sesat, itu mereka orang Nasoro. Mereka adalah orang-orang yang beribadah tanpa dasar ilmu. Kalau orang Yahudi, Allah laknat mereka, Allah murkai mereka karena mereka tahu ilmu. Mereka mengenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, namun tidak mau beriman. Akhirnya Allah pun sesatkan mereka. Allah murkai mereka. Ya, maka jangan sampai seorang mukmin, orang Islam ikut jalannya orang-orang Yahudi. Tahu sebuah kebenaran, tahu yang namanya dalil, kemudian dia apa? Tolak. Tidak mau mengamalkan. Entah karena urusan dunianya ataupun karena golongannya, ya, kelompoknya. Kemudian yang berikutnya ya tidaklah mereka orang mukminin ya seperti orang-orang Nasoro itu mereka orang-orang yang beribadah namun tanpa dasar yang namanya ilmu ya maka dua kelompok ini adalah kelompok yang saling apa menyimpang maka mereka ahlul Islam ahlul iman ahlul sunnah wal jamaah adalah kelompok yang pertengahan ya. orang yang senantiasa belajar ilmu agama untuk kemudian diamalkan ya ini e, diantara upaya yang berikutnya seorang yang pengen istiqomah maka hendaknya dia mempelajari ilmu agamanya bahkan dikatakan bahkan dikatakan yang namanya kesempurnaan istiqomah itu dengan seorang mengetahui perkara kebaikan kemudian dia ikuti dan eh, mengetahui perkara kejelekan untuk kemudian dia tinggalkan. Ya. Bahkan tidak ada yang namanya kebahagiaan seseorang, ya, kecuali dengan apa? Kecuali dengan seorang belajar ilmu agama. Ya. Bahkan Allah sudah menjamin melalui lisan nabinya alaihi salatu bahwa bahwasanya yang namanya tolabul ilmi ini adalah jalan yang paling terdekat mengantarkan seorang ke dalam al-jannah ya man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga ya ini diantara perkara yang bisa menjaga seorang itu untuk istiqomah tidak mungkin seorang istiqomah ketika dia meninggalkan yang namanya ilmu ya karena ilmu tadi bisa membentengi dirinya <clears throat> dari perkara kejelekan senantiasa membimbing dirinya untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya di antara seorang ataupun di antara perkara yang bisa membantu seorang istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah adalah memilih dari teman-teman yang baik. Ini perkara yang sangat penting. Di mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Maka lihatlah dari siapa kalian itu berteman, mengambil teman dekat. Ya, dikarenakan yang namanya teman itu akan menjadi cermin bagi teman yang lainnya. Dan mereka teman-teman yang dekat nanti pada hari kiamat ketika mereka bukan orang-orang yang muttaqin, mereka saling bermusuhan. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin Dan sesungguhnya teman-teman yang dekat Nanti pada hari kiamat Mereka akan saling menjadi musuh ya Kecuali orang-orang yang bertakwa Maka pilihlah teman-teman yang soleh Pilihlah teman-teman yang solihah Yang senantiasa Mengingatkan kita pada perkara akhirat kita Ya, bukan teman-teman yang hanya urusan bisnis dunia. Tapi teman dekat adalah teman yang baik. Teman dekat kita hendaknya teman-teman yang baik, teman yang senantiasa mengingatkan kita dalam urusan akhirat kita, menasihati kita ketika kita khilaf, ketika kita lupa salah, menasihati kita. Itu teman yang baik, bukan teman-teman yang hanya memikirkan urusan perkara dunia. Ya. Kemudian di sana jangan sampai seorang itu menjadi orang yang menyesal dikarenakan salah dalam mengambil teman. Seperti orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai 29 tatkala orang yang dolim itu menyesali ya karena mengambil teman dari teman yang jelek teman yang jelek tadi justru menjerumuskan dirinya ya pada kejelekan yang abadi yaitu dimasukkan dijerumuskan ke dalam neraka. Wa yawma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ijja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula itu penyesalan orang-orang yang salah dalam mengambil temannya dan yang terakhir hendaknya seorang bersabar ya dalam dia berteman dengan orang yang soleh yang senantiasa mengingatkan dirinya dalam perkara kebaikan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha ila akhir ayat hendaknya seorang bersabar untuk berteman dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang solihah senantiasa mengingatkan perkara akhirat, senantiasa mengingatkan ketika seorang itu lupa, ya. Kemudian teman tadi mengajak kita dalam perkara kebaikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh